memuliakan manusia tentunya ada batasan. Nabi mengajarkan laisa minna Nabi yuqir kabiruna. Yuqir pakai kof ya. Ada orang nggak ngerti mana yuqir. Ya. Yuqir kabiruna. Wakir yuqir memuliakan. Laisa minna Nabi yuqir kabiruna. Alayarham sahirona. Bukan termasuk golongan kami kata Rasulullah. Orang yang tidak bisa memuliakan orang yang lebih tua. Jadi memuliakan itu ada ada sandaran. Ada aturannya. Kita memuliakan seseorang karena umur ini ada syariat. Dan memuliakan orang karena agama. Tidak ada memuliakan manusia karena kekayaannya. Tidak ada memuliakan manusia karena jabatannya. Bahkan itu memangkas iman. Kalau ada orang hormat. tawaduk tawaduk itu menghormat. tawaduk itu kita merendah, maknanya menghormat. Orang kaya karena kekayaannya, Termasuk kekayaan itu adalah jabatan itu masuk karena jabatan itu karena ada duit atau oh, paling tidak bisa ngambil duit. Yang memuliakan orang karena kekayaannya zahaba akan hilang suruh dinihi dua per tiga agamanya. Makanya jadilah seperti ribri Kalau duduk dengan pejabat adalah bukan karena saya ingin mendapatkan kekayaan dan keuntungan dari dia, tapi saya punya misi menyampaikan kebenaran. Wibawa duduknya kita. Jangan kalau sudah duduk sama orang kaya, waduh bingungnya gimana oh, luas tingkah lakunya sudah luas rendah sekali tapi kita dekat dengan orang kaya karena kita cinta agar dia menjadi orang kaya ahli surga kita bicara yang benar nasib maka penghormatan kita ukurannya adalah syariat Nabi SAW. Kalau kita menghormat seseorang karena umurnya, ada syaibah, ada ubannya, ada lebih tua dari kita. Wajiban kita muliakan. Ada wanita mencium tangan, ini adalah tentu ada aturan, jangan tentang tangan Nah ini lebih tua dari saya tak ciptakan saya lagi perempuan berapa sebangsa ini oh saya hormat guru saya Buya saya hormat nih romo salaman semuanya ini bukan penghormatan dengan cara seperti itu tapi penghormatan harus ada panduan yaitu syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ukurannya adalah bagaimana menghormat karena Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena pangkat dan bukan karena kekayaannya ada menghormat adalah tentunya dalam cara bertutur kata kita harus baik di dalam kita berinteraksi baik. Ya, seperti itu. Itu penghormatan. Tidak harus kita sujud di hadapannya kalau kita menghormati orang tua kita. Bang dosa yang amat besar. Tidak perlu kita melakukannya wajar. Yang menghormat, mencium tangan, meluk, memperhatikan. Itu adalah penghormatan. Tidak perlu kita sujud gara-gara menghormat. Itu kan budaya kerajaan-kerajaan dulu, kerajaan kafir menghormat rajanya sujud. Hanya Allah lah dan yang boleh disujuti oleh kita. Selain itu tidak ada maka tidak boleh sujud kepada makhluk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan adalah cara hidup yang baik, saling menghormati. Tapi ingat ada aturannya yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.